لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ikhwani fi din azakumullah Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan risalah yang ditulis oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala yang berjudul makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama' makna dari la ilaha illallah dan konsekuensinya serta pengaruh-pengaruh dari la ilaha illallah pada pribadi dan masyarakat Kita langsung saja membacakan mulai dari mukaddimahnya.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 Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu berzikir. Wa wa'adahum ajran 'azima. Dan menjanjikan bagi mereka pahala yang besar fa amara bidzikrihi mutlaqa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zikir secara mutlak yaitu tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan zikir-zikir tertentu. Ya, bebas kita mau zikir apa saja. Wa ba'dal firaq minal ibadah wa ba'dal faraq minal ibadat dan setelah selesai dari ibadah-ibadah. Qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala kalau kalian sudah selesai dari salat kalian maka berzikirlah kepada Allah. Dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau di atas sisi-sisi kalian yaitu dalam keadaan berbaring. Diperintahkan dikir setelah sholat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman wa qala fa idza manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum aw asyadda dikra. Kalau kalian sudah menyelesaikan manasik yaitu manasik haji kalian fadkurullaha dikran kadikrikum aba'akum maka berzikirlah kalian kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih daripada itu ini adalah contoh di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir setelah selesai ibadah. Wa amara bi dzikrihi asna'a ada ada imanasikil haji khasah Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir di tengah-tengah pelaksanaan pelaksanaan manasik haji secara khusus. Faqala ta'ala fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kalian ifadah dari Arafat dari padang Arafah maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril indal masy'aril haram Wa ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu, hari-hari yang sudah dihitung yaitu pada musim haji. Wa syara'a iqamatas shalah li Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan ditegakkannya salat adalah untuk berzikir kepada Allah wa aqimis salata lidzikri dan tegakkanlah salat untuk berzikir mengingat kepadaku wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah rawahu muslim begitu juga nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyamut tasyrik hari-hari tasyrik adalah hari-hari ya, makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, Uzkurullaha dikran kathira Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak wasabbihuhu bertasbihlah kepadanya bukrata wa asila pada pagi hari dan hari, pada sore hari walamma kana afdhalud dzikri la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kama warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairud du'a'i du'a arafah وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير rawahu الترمذي dan dikarenakan sebaik-baik seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda sebaik-baik doa adalah doa Arafah dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi katakan para nabi sebelumku mengatakan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ولما كانت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله laha hadhil manzilah al-aliyah min baini anwa'id dhikri wa yata'allaq biha ahkam wa laha syurut wa laha ma'nan wa muqtada dan dikarenakan kalimat yang agung ini yaitu la ilaha illallah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara zikir-zikir yang lain dan terkait padanya hukum-hukum Begitu juga di situ ada syarat-syaratnya, makna dari la ilaha illallah dan konsekuensinya. Falaisa kalimatan tuqal bil lisani dan bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan oleh lisan saja. Lima kanal amru kadalik. Dikarenakan perkaranya demikian, asartu an attaquna maudhu'u hadithi antakuna maudhu ahadithi maka aku memilih pembahasan la ilaha illallah ini sebagai tema pembicaraanku rajian minallahi ta'ala an yaja'alana wa iyyakum min ahliha al mustamsikina biha aku berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kami dan kalian sebagai dari ahli la ilaha illallah yang berpegang teguh dengannya wal arifina li ma'naha yang mengenal mengetahui maknanya al amilina bi muqtadaha zahiran wa batina yang mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut baik zahir maupun batin an hadhihi al-kalimah fi hududin حدود at taliyah dan pembicaraanku tentang kalimat ini yaitu la ilaha illallah adalah pada beberapa poin berikut ini makanatu la ilaha illallah fil haya yang pertama adalah makanatu la ilaha illallah kedudukan la ilaha illallah dalam kehidupan wafatluha keutamaan la ilaha illallah wa i'rabuha dan i'rab dari la ilaha illallah wa arkanuha rukun-rukun dari la ilaha illallah wa syurutuha syarat-syarat dari la ilaha illallah wa maknaha makna dari la ilaha illallah wa muqtadaha Konsekuensi dari la ilaha illallah wa mata yanfa'ul insana at talafud biha. Kemudian adalah kapan bermanfaat bagi seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Wa mata la yanfa'uhu dzalik dan kapan tidak bermanfaat. Wa atharuha dan juga pengaruh-pengaruh dari la ilaha illallah ini fa aqulu musta'inan billahi ta'ala maka aku katakan dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala maka la ilaha illallah fil haya. Taib. Kita masuk ke dalam inti dari risalah. Beliau membagi ya dengan beberapa subjudul dan yang pertama adalah tentang makanatu la ilaha illallah fil haya Kedudukan dari la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Qala hafizahullahu taala Innaha kalimatun yu'linuha al-muslimun fi adanihim wa iqamatihim. Sungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan yang diserukan oleh kaum muslimin di dalam azan-azan mereka dan komat-komat mereka dalam azan dan iqamah wa fi khutabihim wa muhadatsatihim begitu juga di dalam khutbah-khutbah mereka dan percakapan-percakapan mereka wahia kalimatun qamat bihal ardu was samawat dan dia adalah kalimat yang tegak dikarenakannya bumi dan langit-langit wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat dan diciptakan karena la ilaha illallah ini segenap makhluk wa biha arsal arsalallahu rusulah dan dengannya lah Allah mengutus para rasulnya wa anzala kutubah dan menurunkan kitab-kitabnya wa syara'a syara'i'ahu dan mensyariatkan syariat-syariatnya wa li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'at ad-dawawin dan karena la ilaha illallah lah nusibatil mawazin ditegakkan timbangan-timbangan amalan wa wudi'atid dawawin dan diwan-diwan diletakkan yaitu catatan amalan wa qama suqul jannah wan nar karena lah karenanya lah terdapat suqun jannah wan nar neraka dan surga surga dan neraka wa biha inqasamatil khaliqah illa mu'minina wa kufar dan dengan la ilaha illallah inilah makhluk-makhluk terbagi menjadi dua terbagi menjadi orang-orang mukmin dan orang-orang kufar Fahiyah mansya'ul khalqi wal amri was sawabi wal iqab dan la ilaha illallah ini merupakan pusat dari penciptaan yaitu sebab sebab dari perintah dan sebab dari pemberian pahala dan sanksi wahiyal haqqul ladzi khuliqat lahul khaliqah dan dia adalah al-haq kebenaran yang dikarenakannya lah diciptakan para makhluk wa anha wa an huquqiha as-su'al wal hisab ya, tentang dialah yaitu tentang la ilaha illallah dan tentang hak-hak la ilaha illallah akan ditanya seseorang itu dan akan dihisab wa alaiha yaqa'u thawabu wal iqab dan dengan sebab atau di atas la ilaha illallah itulah dengan dasar la ilaha illallah as-sawab wal iqab pahala dan sanksi itu diberikan wa alaiha nusibatil qiblah dan karenanya lah kiblah itu didirikan wa alaiha ussisatil millah dan karenanya karenanya lah ditegakkan agama wali ajriha jurridat suyuful jihad dan dikarenakan la ilaha illallah jurridat suyuful jihad pedang-pedang jihad itu dihunuskan wahia haqqullahi ala jami'il ibad dan dia merupakan hak Allah bagi atas segenap hamba fahia kalimatul islam dia adalah kalimat al-islam wa miftahu darissalam sebagai kunci dari darissalam wa anha alul awwaluna wal akhirun dan Dari la ilaha illallah inilah orang-orang yang terdahulu dan sekarang ditanya, "Fala tazulu qadamal abd baina yadayillah hatta yus'ala an mas'alaitain." Dan tidak akan beranjak kaki para hamba di hadapan Allah sampai mereka ditanya dengan dua masalah. Mada kuntum ta'budun? apa yang kalian ibadahi wa madza ajabtumul mursalin dan dengan apa kalian menjawab para rasul wa jawabul ula bitahqiqi la ilaha illallah jawaban pertanyaan pertama adalah dengan mentahqiq dengan merealisasikan la ilaha illallah ma'rifatan wa ikraran wa amalan apakah dengan ilmu ataukah dengan pengakuan dan dengan amalan wa jawabus dan jawab pertanyaan yang kedua adalah bitahqid anna Muhammad Rasulullah dengan perealisasian dari syahadat Muhammad Rasulullah ma'rifatan wa dan wa ta'atan ya dengan bentuk kita mengetahui makna dari Muhammad Rasulullah dan ketundukan dan ketaatan kepada beliau hadhil kalimah hiyal fariqatu bainal kufri wal islam kalimat ini merupakan pemisah antara kekufuran dan keislaman wahia kalimatut taqwa dan dia adalah kalimatut taqwa wal urwatul wuthqa dan al urwah al wuthqa simpul yang sangat kuat wahia allati ja'alaha ibrahim kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un Dan inilah yang disebutkan dan dijadikan oleh Ibrahim sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali. Wahiyallati syahidallahu bihali nafsihi. Dan kalimat inilah yang Allah bersaksi dengannya untuk dirinya. Wa biha malaikatuhu. Dan para malaikatnya wa ulul ilm dan juga para ahlul ilm mereka bersaksi dengan kalimat ini. Qala ta'ala Sahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illahu tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia begitu juga para malaikat bersaksi bersama Allah begitu juga ulul ilm para ahlul ilm qa'iman bil qist yang tegak di atas keadilan la ilaha illahu wal azizul hakim tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dialah al azizul hakim yang maha perkasa lagi maha bijak wandur majmu'at tauhid lihat maksudnya kembali kepada buku majmu'at tauhid wa kalimatul ikhlas wa syahadah syahadatul haqq dan dia adalah kalimat al-ikhlas wa syahadatul haq persaksian yang hak wa da'watul haq dakwah yang hak wa bara'atun minasyirki dan merupakan pernyataan berlepas diri dari kesyirikan wali ajliha khuliqal khalqu kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan dikarenakannya dikarenakan la ilaha illallah inilah diciptakan para makhluk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku Wal di ajliha ursilatir rusulu wa unzilatil kutub Kama qala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan dikarenakan la ilaha illallah inilah diutus para rasul dan diturunkan kitab-kitab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalna min qablik" Tidaklah kami utus sebelummu dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku kata Allah. Fa'budun maka beribadahlah hanya kepadaku. Wa qala ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala firman yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha. Allah menurunkan para malaikat dengan ruh dari perintahnya terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya agar mereka memberikan peringatan andiru berilah peringatan bahwasanya la ilaha illa ana tidak ada yang berhak untuk diberahi kecuali aku fattaqun maka bertakwalah kepadaku Qala Ibnu Uyainah ma an amallahu ma an amallahu ala 'abdin minal ibad ni'matan min an arrafahum la ilaha illallah. Ibnu Uyainah yaitu Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah beliau berkata Tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan kenikmatan yang lebih besar daripada Allah mengenalkan kepada mereka makna la ilaha illallah wa inna la ilaha illallah li ahli li ahli jannah kalma il barid li ahli dunia dan sungguhnya la ilaha illallah bagi penduduk surga seolah atau bagaikan air yang sejuk bagi penduduk dunia Faman qalaha usima maluhu wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah usima maluhu wa damuhu, maka akan terjaga harta dan darahnya. Waman abaha famaluhu wa damuhu hadar. Barang siapa yang mengenggan untuk mengucapkan la ilaha illallah maka harta dan darahnya hadar yaitu halal untuk ditumpahkan. Wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sahih dan pada kitab sahih an Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur dari apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah maka haramlah harta dan darahnya wa hisabuhu Allah dan perhitungannya adalah di sisi Allah Wahiya awwalu ma yutlabu minal kufari indama yud'auna ilal islam dan kalimat ini adalah ab pertama kali yang diminta dari orang-orang kafir ketika mereka didakwahkan kepada Islam فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muad, Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ilal Yaman ke negeri Yaman, maka wasiat Nabi kepada beliau adalah innaka ta'ti qauman min ahlil kitab sungguhnya engkau akan mendatangi kaum min ahlil kitab kaum yang mereka adalah ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilahi syahadatu alla ilaha illallah maka Ya, jadilah dakwah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadah Allah ilaha illallah. Persaksian la ilaha illallah. Al hadis akhrajahu bi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa bihadza ta'lamu makanataha fid din wa ahammiyataha fil Dari sini Engkau mengetahui bagaimana kedudukan la ilaha illallah ini di dalam agama dan bagaimana pentingnya di dalam kehidupan kita. Wa annaha awwalu wajibin 'alal ibad. Dan bahwasanya la ilaha illallah ini merupakan kewajiban pertama bagi para hamba. Li annahal asasul ladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Karena la ilaha illallah ini merupakan pondasi yang di atasnya lah dibangun seluruh amalan-amalan. Qala fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Qala hafidhahullah ta'ala falaha fadailu azimah La ilaha illallah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Walaha minallahi makanatuhu makanatun dan dia memiliki kedudukan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Man qalaha sadiqan adkhala adkhalahullahu aljannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara jujur Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man qalaha kadiban haqanat damahu wa ahrazat malahu fid dunya wa hisabuhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kedustaan maka dia akan menjaga harta dan darahnya di dunia adapun perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sini ada yang perlu sedikit dijelaskan. Ya. Dan ini merupakan bentuk dari keutamaan la ilaha illallah. Saking hebatnya, saking luar biasanya dari keutamaan la ilaha illallah ini Jangankan seorang yang mengucapkannya dengan jujur, seorang yang mengucapkannya dengan dusta saja, ya itu masih bisa bermanfaat bagi dia. Itu masih bisa bermanfaat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Saleh Al Fauzan di sini. Waman qala hakadiban, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini dalam keadaan kadib, dalam keadaan dia dusta untuk mengucapkannya. Ya. Maka ini bermanfaat bagi dia di kehidupan dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin. Mereka orang-orang munafik. Ya, apa pengertian orang-orang munafik ini? alladhi yubtilu alladhi yudhirul islam wa yubtilul kufra orang munafik dan yang dimaksudkan adalah munafik i'tiqad munafik keyakinannya adalah dia yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran ya Bagaimana dia menampakkan Islam? Tentu awal pertama kali yang dia tampakkan adalah syahadat Allah ilaha illallah. syahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah pertanyaannya apakah mereka mengucapkannya dengan jujur jujur bahwasanya mereka mengucapkan la ilaha illallah itu dari hati mereka jawabannya jelas jelas bahwasanya jawabannya tidak kenapa tidak ya karena mereka munafik mereka menyembunyikan kekufuran dalam batin mereka dalam hati-hati mereka Lantas apa tujuan mereka? Seperti itu tujuannya agar mereka selamat untuk hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil memenangkan perang Badar, ya, berhasil memenangkan perang Badar yang ini eh, kemenangan yang luar biasa bagi Islam dan kaum muslimin ya, dan kegoncangan luar biasa bagi orang-orang musyrikin. Maka orang-orang yang tadinya mereka berada memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah ya kota Madinah seperti Abdullah bin Ubay Ibn Salul ya, Mereka berpikir kalau mereka tetap di dalam keadaan terang-terangan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sementara posisi mereka yaitu Rasulullah sedang kuat-kuatnya ketika itu ya maka mereka yang akan celaka maka itulah dia dan pengikutnya mereka berpura-pura masuk Islam dan mengucapkan syahadat dusta. Ya, syahadat dusta. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, "Nashhadu innaka la rasulullah." Sungguh kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya. Ini kata orang-orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Ya, ini bentuk kedustaan mereka di dalam syahadat. Tetapi karena luar biasanya kalimat la ilaha illallah ini ya luar biasanya kalimat la ilaha illallah ini ya bayangkan orang yang berkata dusta mengucapkan la ilaha illallah ini masih ada manfaatnya walaupun manfaatnya adalah hanya di kehidupan dunia. Ya, dan syahidnya di sini adalah untuk apa? Untuk kita melihat bagaimana luar biasanya la ilaha illallah ini. Ya ketika diucapkan secara dusta saja itu masih bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Apalagi kalau diucapkan dengan jujur. Dan tentu kita harapkan kita mengucapkan la ilaha illallah ini dengan jujur bukan dengan kedustaan karena ini adalah orang-orang munafik yang demikian. Ya, syahidnya di sini poin yang ingin disampaikan bagaimana luar biasanya la ilaha illallah ini sampai siapapun yang mengucapkannya dengan kedustaan itu masih bisa bermanfaat bagi dia. Qala wahia kalimatun wajizatul lafadz Dan la ilaha illallah ini adalah kalimat yang wajizah, yang ringkas. Qalilatul huruf. Ya, sedikit hurufnya. Khafifatun ala lisan. Ringan untuk diucapkan oleh lisan. Sakilatun fil mizan. Akan tetapi berat timbangannya di dalam apa di mizan, di timbangan. Qala faqad rawa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan ya dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Qala ya mu, qala Musa Nabiullah Musa berkata, "Ya Rabb, alimni syai'an adkurka wa ad'uka bih wahai Rabb ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut qala ya Musa qul la ilaha illallah maka Allah berkata ya Musa wahai Musa katakanlah la ilaha illallah maka Musa berkata kullu ibadika yaquluna hadza Ya. Seluruh hamba-hambamu mengucapkan ini. Yaitu Nabiullah Musa menginginkan kekhususan ya, untuk dirinya. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa seandainya ya, langit yang tujuh dan para penduduknya para penduduknya selain aku kata Allah wal aradina sabak dan bumi yang tujuh fikifah yaitu pada daun timbangan wala ilaha illallah pada kifah dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang sebelahnya malat bihinna la ilaha illallah maka niscaya akan lebih berat la ilaha illallah sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fal fal hadis yadulu ala anna la ilaha illallah ya afdalud dzikr. Ya. Maka hadis menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah adalah seutama-utamanya dzikir. Wa fi hadis Abdullah bin Umar marfu'an dan dalam hadis Abdullah bin Umar marfu'an secara marfu yaitu dari Rasulullah SAW khairud doa doa doa yaum arafah sebaik-baik doa adalah doa hari arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, Rawahu Ahmad wa Tirmidhi Di sini menunjukkan ya, bahwasanya La ilaha illallah merupakan kalimat yang paling baik yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para alambia sebelumnya. Ya, dan dengan inilah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah tidak ada yang ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah wahdah. Satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Hanya milik Allah lah al-mulk kekuasaan. Walahul hamd dan hanya miliknya lah ya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, merupakan sebaik-baik zikir baik-baik doa yang kita panjatkan pada Allah. Qala wa mimma yadullu ala thiqaliha fil mizan aidan. Ma rawahu Tirmizi wa Hasanah wan Nasa'i wal Hakim. Dan juga yang menunjukkan bagaimana beratnya la ilaha illallah ini di dalam timbangan adalah apa yang diraikan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. wan Nasa'i wal Hakim dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim. Wa qala sahihun ala syarti Muslim. Dan beliau mengatakan sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. An Abdullah ibn Amr dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini yang kita kenal dengan hadis al-bitaqah. Ya, hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Apa maksudnya nanti akan saya sebutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Ya. Dipanggil seorang dari umatku ala ru'usil khalaik di tengah-tengah makhluk pada hari kiamat fayunsharu lahu tis'ah wa tis'un tis'atun wa tis'una sijillan ya maka diperlihatkan kepadanya 99 catatan kullu sijil sijil uh, kullu sijillin min muddal bahar ya setiap catatan yang dimaksudkan di sini adalah catatan dosa orang tersebut ya catatan dosa orang tersebut sijillin min dal basar. Setiap catatan itu muddal basar. Ya, sepanjang penglihatan. Thumma yuqal, kemudian dikatakan pada orang ini, "Atunkiru min hadza syai'a?" Apakah engkau mengingkari ya min hadza dari ya catatan-catatan ini sesuatu? Dia mengatakan fayaqulu la ya Rab. Tidak wahai Rab. Ya, Fayuqal alaka udrun aw hasanah. Apakah engkau memiliki udur atau kebaikan? Fayahabur rajul fayaqul Ya. Maka dia tidak enak untuk mengatakan dia takut dan dia mengatakan la tidak. Maka dikatakan fayuqal bala innalaka indana hasanatan. Eh, hasanat Tentu bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaika dan tidak ada kedoliman kepadamu. Fayukhraj lahu bitaqah. Maka dikeluarkan bitaqah, kartu. Fiha pada kartu tersebut tersebut terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ya, dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. satu kartu dibandingkan dengan 99 catatan dosa yang setiap catatan adalah sepanjang mata memandang. Ya. Maka orang ini merasa pesimis melihat apa dibandingkan satu kartu la ilaha illallah dengan ya dosa yang demikian banyaknya. Fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqah ma sijillat Ya. Apa mau dibandingkan mahadihil butaqah? Apa artinya kartu ini dibandingkan dengan catatan-catatan dosa yang sedemikian banyaknya tersebut? Fayaqul innaka la Ya, engkau tidak akan ditolimi. Ya, artinya tetap harus ditimbang amalannya. Fatuda usijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifah. Maka diletakkanlah 99 catatan dosa itu pada daun timbangan yang satu dan bitaqa kartu yang berisikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pada timbangan daun timbangan yang lain. Fatoshat as-sijillat al-bitaqah ya maka berhamburanlah yang si jilat catatan ini tadi dan bitokoh itu yang berat ternyata subhanallah ya, ini hadis sangat ma'ruf sekali yang dikenal dengan hadis al-bitaqah eh, hadis tentang kartu kartu yang berisikan la ilaha illallah yang dengan kartu ini ya mengalahkan 99 catatan dosa yang mana setiap catatan itu sejauh mata memandang. Ya, ketika ditimbang di timbangan catat timbangan amalan seorang. Walihadihil kalimah al-azimah fadailu kathirah. Dan kalimat yang agung ini terdapat fadail kathirah. Keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Dakara jumlatan minha al-Hafidh Ibn Rajab fi risalatihi al-musammah kalimatul ikhlas. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau menyebutkan ya sejumlah dari keutamaan tersebut dalam risalah beliau yang berjudul Kalimatul Ikhlas. Wastadalla likulli fadilah dan beliau yang menyebutkan dalil bagi setiap keutamaan. Dan di antara keutamaan-keutamaan la ilaha illallah annaha samanul jannah. Bahwasanya la ilaha illallah adalah samanul jannah, harga surga. Yaitu harga untuk masuk dalam surga adalah la ilaha illallah. Waman kanat akhiru kalamihi, waman kanat akhiru kalamihi dakhala jannah. Dalam barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Wahia najatun minan nar. Dan la ilaha illallah ini merupakan najah keselamatan dari api neraka. Wahia tujibul maghfirah merupakan sebab dari ampunan dari Allah Wahya ahsanul hasanat merupakan kebaikan yang paling baik. Wahya tamhud dunuba wal khataya. La ilaha illallah ini menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wahia tujaddidu madarasa minal, minal imani fil qalb. Dan la ilaha illallah ini memperbarui apa yang hilang dari keimanan di dalam hati wa turajjih bi ifid dunub dan la ilaha illallah ini turajjih dia lebih unggul dari suhuf yaitu lembaran-lembaran dosa sebagaimana hadis bitokoh tadi wa hiya tukhriqul hujub hatta tasila ila Allah azza wa dan dialah yang menembus halangan-halangan sampai engkau bisa sampai kepada Allah Wahia al-kalimatul lati yusaddiqullahu qailaha. Dan dia adalah kalimat yang Allah benarkan orang yang mengucapkannya. Wahia afdalu ma qalahun Dan la ilaha illallah adalah seutama-utama apa yang diucapkan oleh para nabi. Wahia afdalu dikri. Dan dia adalah dikir yang paling utama wahya afdalul a'mal dan dia merupakan amalan yang paling mulia wa aktsaruha tadzifan dan yang paling banyak ya dilipat gandakannya wa ta'dilu itqarqab dan setanding dengan pembebasan budak-budak wa takunu hirzan minasyaitan merupakan benteng dari syaitan wa ya amanun min wahsyatil qabri wa haulil hasyar dan merupakan keamanan dari kengerian di alam kubur dan hari kebangkitan wa hiya syiarul mu'minin idza qamu min kuburihim merupakan syiar bagi kaum mukminin ketika mereka bangkit dari kuburan mereka wa min fadailiha annaha taftah liqailiha abwabal jannah liqa iliha Abu Abul Jannah الثمانية يدخل min ayyiha min ayyiha sya dan dari keutamaan la ilaha illallah bahwasanya la ilaha dengan la ilaha illallah ini dibukakan bagi orang yang mengungkap mengatakannya pintu-pintu surga yang delapan dia masuk dari pintu mana saja yang dia suka wa min fadailiha anna ahlaha wa in dakhalun nar bitaqsirihim fi huquqiha fa innahum la budda an yakhruju minha dan di antara keutamaan-keutamaan la ilaha illallah bahwasanya ahlu la ilaha illallah yaitu ahlu tauhid wa indakhalun nar walaupun mereka masuk ke dalam neraka disebabkan kekurangan mereka di dalam memenuhi hak-hak la ilaha illallah ya fa innahum la budda an yakhruju minha maka mereka pasti keluar dari neraka tersebut hadhihi anawin al-fadha'il lati dzakaraha Ibnu Rajab fi risalatihi wastadalla kulli wahidin minha ini merupakan ya judul-judul dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam risalah beliau Kalimatul Ikhlas ya, dan beliau menyebutkan pada setiap keutamaan dalil-dalilnya. Hanya saja di sini oleh diringkas oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala dan beliau menyebutkan secara global dari sekian banyak keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Qala rahimah qala hafizahullah i'rabuha wa arkanuha wa syurutuha. I'rab dari la ilaha illallah rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah i'rabnya. Apa itu i'rab? <clears throat> I'rab berarti pembahasannya adalah pembahasan dari sisi nahu Ya. Bagi yang belum pernah dengar i'rab <clears throat> ya dengarkan saja baik-baik. Anda bacakan cepat saja. Idza kana fahmul makna yutawaqqaf ala ma'rifati i'rabil jumal fa innal ulama rahimahumullah qad ihtammu bi i'rabi la ilaha illallah dikarenakan bahwasanya pemahaman makna itu tidak lepas dari pengetahuan i'rab dari kalimat-kalimat. Ya. Sedikit dengan tentang i'rab ini saja. Ya, supaya eh, memacu dan memicu kalian untuk belajar bahasa Arab. Ya. I'rab dengan i'rab ini kita bisa mengetahui bahwasanya jumlah ya, makna jumlah, makna kalimat dengan benar. Ya, de makna kalimat dengan benar. Ya, dengan i'rab ini. Ya. Salah sedikit dalam mengi'rab itu bisa bagaikan e, tauhid dan syirik ya akibatnya bisa seandainya Eh, berkaitan dengan nama-nama Allah maka kita bisa tersesat apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala firman wa kallamallahu ya Musa taklima wa kallamallahu Musa taklima ya wa kallamallahu nah dhammah yang ada pada lafaz Allah hu jangan dikira itu tidak ada makna ya nah i'rab itu sebenarnya sederhana cuman kita belajar apakah itu dhammah apakah itu fathah apakah itu majrur ya sederhana gampang insyaallah nahwu itu bagi orang yang mau belajar bagi orang yang tidak mau belajar ya kapanpun tidak akan tidak akan bisa. Ya. Apa maknanya? Wa kallamallahu Musa. Kalau di situ lafadznya didomahkan Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il, pelaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara Musa. Apa akidah yang bisa kita tetapkan dari sini? Bahwasanya Allah mempunyai sifat al-kalam. Ya, dan ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Allah memiliki sifat al-kalam sesuai dengan kemahabesaran dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahlul bidah ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Mereka para pengingkar sifat-sifat Allah ya, mereka katakan itu bukan wakallamallahu Musa tapi wakallamallaha Musa taklima. Bedanya cuma satu antara fathah dengan dhammah. Apa bedanya? Kalau dikatakan wa kallamallaha maka Allah Subhanahu wa taala menjadi maf'ul di sini. Musanya menjadi fa'il pelaku, yaitu Musa yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mempunyai sifat kalam adalah Musa, bukan Allah. Apa yang mereka inginkan dari sini? Mereka mengingkari sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara apa? Perbedaan antara dhammah dengan fathah. Bisa kita sepelekan, ya kelihatan sepele tapi tidak bisa kita sepelekan nah sekarang kalau kita tidak bisa ilmu nahu Itulah yang dinamakan i'rab. I'rab itu mempelajari akhir ya dari huruf-huruf ini, dari kalimat-kalimat ini, kata-kata ini. Ya, kenapa kok bisa berubah dari dhammah menjadi fathah, dari fathah menjadi ya. Dan kenapa pentingnya? Karena dengan kita memahami i'rab ini kita memahami jumlah kalimat. Ya. Ngapain repot-repot Syekh Saleh Fauzan e, menuliskan tentang i'rab la ilaha illallah kalau itu tidak penting. Ya, dan di situ ada kitab judulnya I'rabul Quran. Ya, I'rabul Quran. Bagaimana i'rabnya Al-Qur'an? Dan kalau kalian membaca beberapa tafsir ya terkadang disebutkan bagaimana i'rabnya terlebih dahulu sebelum dijelaskan maknanya. Ya, dan bagaimana kita mengetahui i'rab kalau kita tidak belajar bahasa Arab? Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. Kita mungkin hafal ayatnya. Ya kan? Kita mungkin hafal ayatnya. Ya. Kita mungkin hafal Al-Fatihah. Ya. Insya Allah semua hafal Al-Fatihah. Ya. Tapi seandainya kita keliru satu di situ, siratal ladina an'amta alaihim an'amta kemudian ya bisa saja saja suatu saat blank kita tiba-tiba lupa akhirnya salah baca an'amtu alaihim ha. bedanya antara dhammah dengan fathah lagi an'amtu dengan an'amta apa akibatnya akibatnya antara tauhid dengan kesyirikan. Ya. Siratal ladina an'amta alaihim. Ini pengakuan kita tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Tapi kalau an'amtu jalannya orang yang telah aku berikan nikmat pada mereka. Nisbahnya kepada dirinya. Apa tidak bahaya yang seperti ini? Tapi kalau orang sudah mengerti ilmu nahu, ya, dia akan berpikir ketika dia membaca ayat, ketika dia membaca hadis, dia pasti terpikir apa yang benar dari ayat ini, apa yang ini. Kalau dia baca ini pasti dia merasa janggal. Kalau ada keliru artinya. Ya. Bagaimana kalau kita tidak bisa? Ya mungkin lewat saja tanpa sadar kita sudah eh, salah di dalam baca Al-Qur'an. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Kita baca wa ha Musa taklima. Ya. Lewat saja, kita tidak tahu konsekuensi dari arti ayat tersebut, kita tidak paham. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisanya kita dalam bahasa Arab. Ya, Taib. Insya Allah karena Ustaz Abdul Bar Hafidahullah sudah datang kita akan lanjutkan kalau ada kesempatan yang lain insya Allah kita akan lanjutkan bacakan <clears throat> kitab ini dari salahnya ringkas insya Allah satu atau dua kali dua kali tiga kali pertemuan bisa selesai Nakafilahuna subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.